Kemudian kita juga akan membahas menjatuhi hukuman bagi yang berniat berbuat jahat di tanah haram dan moga-moga kita insya Allah juga bisa membahas nilai kejahatan pada ke, padanya dilipat gandakan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala wa min khawasihi atau di sebelumnya wa min khasa'isiha annaha la yajuzu dukhulaha li ghairi ashabil hawaijil mutakarrirah illa bi ihram. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di antara keistimewaan atau di antara keistimewaan tanah haram adalah tidak boleh bagi yang tidak memiliki kepentingan untuk bolak-balik memasuki tanah haram kecuali dengan berihram. Jadi kalau misalnya tidak ada kepentingan yang tidak punya hajat di tanah haram, maka dia tidak layak untuk masuk dan bolak-balik kecuali jika memang dia dalam keperluan untuk berihram baik dalam umrah ataupun haji. Wah, itu beda konteksnya. Uh, di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian wa hadhihi khasiyatun la yusharikuha fiha syai'un minal bilad. Ini adalah keistimewaan yang tidak terdapat pada negeri manapun. Jadi tidak ada negeri manapun yang uh, ada ulama mengatakan tidak boleh bolak-balik secara syar'i kecuali dengan memakai pakaian ihram. Tetapi permasalahan ini adalah permasalahan yang uh, wallahu alam berdasarkan pada sebuah hadis yang dhaif sekali, ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim kemudian وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما permasalahan ini diterima manusia dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa qad ruwiya an Ibnu Abbas bi isnadin la yuhtajju bihi marfu'an dan dinukil dari Ibnu Abbas melalui sanad yang tidak dapat dijadikan hujjah secara marfu' Jadi sanatnya untuk hadis berikut itu adalah sanat yang tidak bisa dijadikan hujah. Dikatakan oleh Nabi di sini dalam hadis yang doif sekali ini, la yadkhulu ahadun Makkah illa bi ihramin min ahliha wa min ghairi Tidak boleh bagi seseorang memasuki Mekah kecuali berihram. Tidak boleh bagi seseorang memasuki Mekah kecuali berihram baik penduduknya ataupun bukan penduduknya. Namun hadis ini diriwayatkan Abu Ahmad Adi Abu Ahmad Adi dan di sini ada permasalahan tentangnya. Ada permasalahan tentangnya yaitu yang telah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal dalam kitab Mizan Al-I'tidal jilid ketiga halaman 533 bahwasanya uh, <clears throat> ada seorang perawi bernama Muhammad bin Khalid bin Abdullah bin Al-Wasiti yaitu Ibnu Adi menceritakan dari Ali bin Sa'id dari Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Wasiti dari Abu Shihab Al-Hannat dari Al-Hajjaj dari Atha dari Ibnu Abbas beliau berkata Rasulullah bersabda dengan hadis ini Nah, di sanad hadis ini terdapat seorang bernama Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Wasiti yang mana dia adalah seorang yang munkar dan dhaif. Abu Zur'ah mengatakan dia ini adalah seorang yang seorang yang dhaif. Kemudian uh, Yahya Yahya bin Ma'in pernah mengatakan kana rajulun su, dia adalah orang jelek. Kemudian juga dikatakan oleh selainnya eh, oleh Yahya bin Ma'in juga beliau berkata Muhammad bin Khalid bin Abdullah adalah kadzab. Jika kalian kadzab berarti pendusta, tukang bohong. Berarti ini menunjukkan hadis ini hadis yang layak untuk ditinggalkan dhaif jiddan. In uh, jika kata Yahya bin Ma'in, jika kalian bertemu dengan dia maka tonjoklah dia. Nah, ini seorang perawi Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Wasiti dalam sanad terhadap hadis ini. Ya, riwayat yang sangat lemah, ya. Kayak dikatakan hadis ini diriwayatkan Abu Ahmad Adi akan tetapi Al-Hajjaj bin Arto berada pada jalur lain. Masalah lainnya ia menerimanya dari para lemah Bagaimanapun hadis ini tetap tidak dapat dijadikan hujjah walaupun dia marfu' kepada Nabi saw alaihi wasallam namun tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Wa, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Walil fuqaha'i walil fuqaha'i fil mas'alati thalathatu aqwal." Para fuqaha atau ahli fikih dalam masalah ini memiliki tiga pendapat. Jadi mereka berselisih pendapat mengenai apakah boleh seorang muslim itu pulang pergi bolak-balik ke di tanah haram tanpa ada keperluan penting dan tanpa berihram. Pertama, ada yang mengatakan an-nafi yaitu tidak boleh, nggak boleh yang seperti itu dilakukan. Kemudian kedua, ada yang mengatakan al-isbat yaitu memperbolehkan secara mutlak. Ketiga, pendapat ketiga ada yang mengatakan al-farqu baina man huwa dakhilul mawaqiti wa man huwa qablaha. Yang ketiga itu perincian membedakan antara orang di dalam miqat. Miqat adalah batas di mana seseorang harus berihram ketika akan menunaikan haji. Jadi membedakan antara orang di dalam miqat dan di luar miqat. Membedakan antara orang di dalam miqat dan di luar miqat. Itu pembahasan tentang miqat itu ada dalam bab haji. Ya miqat itu adalah batas di mana seseorang harus mulai berihram yang memakai pakaian ihram dimulainya kapan? Yaitu ketika dia sudah sampai di miqat tersebut dimulai dari sana ketika akan menunaikan haji. Nah, kalau orang di dalam miqat dan di luar miqat itu dibedakan yang ketiga ini. Maka dikatakan untuk pendapat ketiga ini mereka berkata Faman qablaha la yujawizuha illa bi ihram. Wa man huwa dakhilaha fa hukmuhu hukmu ahli Makkah. Barang siapa di luar miqat, barang siapa di luar miqat, dia berada di luar miqat, maka tidak boleh baginya melewati miqat tersebut kecuali halus berihram. Sedangkan orang yang berada di dalam miqat sudah dia di dalam sana, maka hukumnya sama dengan penduduk Mekah yang boleh berlalu lalang di Mekah. Boleh berlalu lalang di sana karena dia sudah berada di dalam miqat. Maka seolah-olah ia adalah penduduk miqat yang boleh berlalu lalang. Adapun orang luar baik itu orang penduduk sekitar dari Mekah atau di, di sekitar Mekah atau penduduk luar negeri dari manapun eh, dia tidak boleh tidak tidak boleh sebelum lewat mikot dia tidak boleh bolak-balik seperti itu tidak boleh sembarangan bolak-balik tapi pendapat yang terakhir ini dinukil dari Abu Hanifah pendapat terakhir ini dinukil dari Abu Hanifah sedangkan dua pendapat pertama berasal dari Imam Ash-Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi bagaimanapun untuk zaman sekarang dengan banyaknya manusia itu adalah hal yang sangat sulit untuk uh, mengikuti uh, pendapat yang tidak membolehkan atau pendapat yang mentafsil. Wallahu alam. Dan juga hal seperti ini masih yang sepengetahuan kami masih berada di dasar oleh sebuah hadis yang tidak bisa dijadikan hujah, maka belum bisa kita ikuti. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya adalah menjatuhi hukuman bagi yang berniat berbuat jahat di tanah haram. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa min khawasihi annahu yu'aqabu fihi 'ala al-hammi bis-sayyi'ati wa in lam yaf'alha." Keistimewaan lain tanah haram adalah bahwa seseorang bahwa seseorang diberi diberi kehukuman jika berniat berbuat jahat padanya meskipun tidak jadi melakukannya bahwa seseorang itu diberi iqab yang hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala jika berniat berbuat jahat di tanah haram itu walaupun tidak jadi melakukannya tapi dengan sekadar niat itu maka dia akan mendapatkan konsekuensi iqab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dihukum oleh manusia namun karena niatnya itu yaitu niat untuk berbuat jahat, misalnya mencuri di tanah haram, maka itu sudah tercatat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu dosa besar yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak diketahui oleh oleh manusia. Jadi kaidahnya seorang yang berniat berbuat jahat di tanah haram atau di Mekkah, maka itu dia akan mendapatkan hukuman walaupun dia belum melakukannya lebih-lebih jika dia melakukannya. Maka hukumannya berlipat. Makanya nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang itu. Baik. <clears throat> Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai dalil sebagai dalil sebagai dalil bahwasanya orang yang uh, berniat suatu keburukan di tanah haram maka dia akan di eh, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di surat Al-Hajj. "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min adzabin alim." Dan barang siapa yang bermaksud atau berniat berbuat kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Nah, dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksa yang pedih itu menunjukkan bahwasanya niat niat saja untuk berbuat keburukan di Mekah niat saja untuk berbuat keburukan di Mekah itu dosa besar ya. Niat saja walaupun niat saja, niat saja berbuat keburukan di Mekah itu adalah dosa besar. Ya, naudzubillah. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Fata'ammal kaifa 'adda fi'lal iradati ha huna bilba, Perhatikanlah bagaimana kata kerja aroda yaitu yuridu. Aroda yurid wa may yurid fihi ingin. Kemudian pada ayat ini diikuti oleh huruf ba dengan biil hadin. Biil hadin ya atau bi zulmin. Sementara apabila ia diiringi oleh huruf ba maka pasti mencakup makna kata kerja hamma berniat. Jadi kalau seseorang atau uh, fi'il kata kerja aroda yuridu ingin digabungkan dengan huruf ba setelahnya seperti yurid bi ilhad atau bi zulmin maka itu bermakna berniat berniat saja nah berniat saja berniat walaupun hanya berniat ya nah orang yang berniat berbuat kejahatan di tanah haram diancam akan ditimpa siksa yang pedih. Nah, ini akibat apa? Akibat berniat melakukan sesuatu keburukan di tanah Al-Haram, yaitu di Mekah. Jadi di sini ada ilhad wa may yurid fihi bi ilhad. Ilhad di secara bahasa artinya al-mail, yaitu kecondongan. eh, maksud dari eh, kecondongan di sini ilhad, kecondongan kepada kezaliman. Yaitu bi ilhadin bi zulmin barang siapa yang menginginkan kecondongan kepada kezaliman ya, kecondongan kepada perbuatan zalim ya dan uh, apa yang dimaksud dengan perbuatan zalim di sini yaitu yang dimaksud dari perbuatan zalim di sini adalah segala hal apapun itu yang merupakan kemaksiatan baik kemaksiatan besar hingga kekufuran ataupun kemaksiatan kecil jika dilakukan di tanah haram atau jika diniatkan di tanah haram maka niat saja itu sudah mendapatkan azab atau menjadi dosa besar ya itu beda dengan dengan uh, selain di tanah Mekah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah taala indahu hasanatan kamilah. Seseorang kata Nabi SAW, jika seseorang itu menginginkan berbuat keburukan, namun dia belum melakukannya, maka Allah justru akan memberikan baginya itu apa? Kebaikan satu. Itu orang yang meniatkan keburukan, namun tidak jadi. Itu terjadi di selain tanah haram di Mekah, maka dapat pahala justru orang yang berniat sesuatu keburukan namun gak jadi karena takut misalnya ini dapat pahala ya dan kalau misalnya dia di luar maka itu wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah jika seseorang itu menginginkan perbuat buruk kemudian terjadi perbuat buruk maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu dosa saja itu di luar tanah haram adapun di tanah haram maka akan dilipat gandakan jika dia melakukannya jika dia berhasil merealisasikan keburukan niatnya. Ya. Jadi itu bedanya hukuman bagi orang yang berniat berbuat jahat di tanah haram. Adapun orang yang berniat berbuat jahat di selain tanah haram, maka dia belum mendapatkan hukuman selama belum apa belum mengumbarnya ke orang lain atau belum merealisasikannya. Itu bedanya bedanya tanah haram kekhususannya dengan dengan selain tanah haram. Kemudian pembahasan berikutnya juga adalah <clears throat> jadi jadi sebelumnya uh, kemaksiatan ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala kemaksiatan itu ditingkatkan akibatnya siksanya dosanya itu ditingkatkan di Mekah yaitu kemaksiatan yang dilakukan di Mekah itu ditingkatkan nilainya sebagaimana kebaikan yang dilakukan di Mekah itu juga ditingkatkan nilai kebaikannya maka kemaksiatan di Mekah itu satu maksiat ibarat dua kemaksiatan atau dua dosa. Satu dosa itu adalah dosa karena melakukan kemaksiatan tersebut dan dosa yang kedua adalah karena mencederai kehormatan negeri haram. Kehormatan negeri haram. Ya begitu juga misalnya dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berkaitan dengan masa atau waktu. Kalau bulan Ramadan termasuk hal termasuk uh, bulan yang jika seseorang melakukan suatu ibadah maka akan dilipat gandakan pahalanya dan jika melakukan suatu kemaksiatan di dalamnya ketika puasa terutama itu juga akan dilipat gandakan dosanya wallahu a'lam ya oleh karena itu <clears throat> Imam Abdul Haq dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar dikatakan oleh mereka dan mereka berpendapat bahwasanya manusia itu benar-benar akan diiqab dan dihukum atas apa yang dia niatkan dari kemaksiatan di Mekah meskipun belum melakukannya. Ini adalah pendapat sebagian dari sebagian dari sahabat. Ya, wallahu a'lam. Maka kemudian pembahasan berikutnya adalah yang berjudul subjudulnya nilai kejahatan padanya dilipat gandakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Wa min hadza tadha'ufu maqadiri as-sayyi'ati fi." Termasuk keistimewaan tanah al-haram pula bahwa nilai kejahatan padanya dilipat gandakan dan bukan kuantitasnya. Ya, karena fa inna sayyi'ata jazaa'uha sayyi'ah لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها karena satu kejahatan balasannya adalah satu kejahatan akan tetapi kejahatan yang besar maka balasannya sepertinya sedangkan kejahatan yang kecil ya ganjarannya kecil pula itu keadilannya seperti itu asalnya hukum asalnya seperti itu fasayyi'atu fi haramillahi wa baladihi wa baladihi wa ala bisatihi akadu wa a'zamu minha fi tarafin min atrafil ard kejahatan di tanah atau di negeri yang diharamkan oleh Allah meskipun tampak remeh atau kecil di tempat lain ya nilainya sangatlah besar maksudnya kejahatan yang dilakukan di negeri yang benar-benar Allah sucikan itu nilainya sangat besar. Ya. Apakah bagaimana jika seseorang berbuat zina di masjid dengan berbuat zina di hotel? Tentu akan berbeda nilai perzinahan tersebut. Karena masjid adalah baitun min wuyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dosa dosa melakukannya di masjid jauh lebih besar daripada melakukannya di luar masjid. Begitu juga di tanah haram yang sudah Allah Subhanahu wa taala khususkan, maka barang siapa yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan di tanah haram, tentu nilai kemaksiatan dan dosanya itu bertingkat lebih atas dibandingkan melakukannya di luar tanah haram. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Walihada laisa man asal malika ala bisati mulkihi kaman asahu fil mawdi'il ba'idi min darihi wa bisatihi fahadha faslun niza'i fi tad'ifi sayyiat wallahu a'lam dikatakan oleh Muqayyim contoh logisnya kiasnya adalah kiasannya adalah lihat seseorang yang melanggar perintah raja di istananya tentu tidak sama seperti orang yang melanggar perintahnya di tempat yang jauh dari istana. Ya, seseorang yang misalnya mengotori istana itu akan dihukum oleh rajanya. Adapun jika seseorang mengotori lantai lapangan yang jauh dari istana, tentu raja tidak akan memberikan hukuman yang sama dengan hukuman bagi yang mengotori lantai istana. Ya. Maka inilah yang disebut faslun niza' yaitu pemisah perselisihan, pemutus perselisihan dalam hal pelipat gandaan kejahatan Allah alam. Jadi di antara fawaid yang kita ambil dari dari uh, pembahasan malam ini adalah bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang hukum hukum bolak-balik ya atau hukum ngalor ngidul di tanah haram masuk ya masuk keluar masuk keluar tanpa kepentingan tertentu apakah boleh atau tidak boleh atau hanya boleh ketika berihram namun pembahasan ini wallahu alam masih terha masih berdasarkan hadis yang doif jiddan yang tidak bisa kita ikuti kemudian Faidah kedua adalah bahwasanya seseorang yang berniat berbuat jahat di tanah haram maka akan mendapatkan hukuman dari Allah dan berdosa besar meskipun belum melakukan perbuatan jahat tersebut. Seseorang yang berniat melakukan kejahatan di tanah haram ya, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah dan dosa besar meskipun belum melakukan perbuatan jahat tersebut dengan firman dengan dalil dan ini juga adalah pendapat Ibnu Umar dan para sahabat lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faidah juga bahwasanya nilai kejahatan di tanah haram dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Sebagaimana kejahatan di tanah atau negeri atau di masa yang diharamkan oleh Allah itu nilainya jika dilakukan maka nilai kejahatan tersebut sangatlah besar. Sebagaimana di beberapa tanah atau negeri dan juga waktu yang Allah pilih untuk melakukan kebaikan. Maka ketika di masa-masa itu kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslim atau seorang muslim itu lebih kuat dan lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana di hari Jumat atau di waktu-waktu yang doa teristijabahkan maka berdoa di saat itu itu lebih dikabulkan dibandingkan dengan berdoa di di momen lain atau masa lainnya.